Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini merupakan rekaman yang ke-8 melanjutkan pembahasan di halaman ke-14 <clears throat> pada bab Ajza'u al-kalami wa ma yata'allafu minhu ya bagian-bagian kalam dan apa-apa yang membentuknya qala al-musannifu berkata ya Ibnu Ajurrum As-Sanhaji wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a limaknan dan e, bagian pembagian dari kalam itu ada tiga. Yang pertama ismun, isim wa fi'lun, kata kerja wa ya dan huruf ja'a makna yang memiliki makna. Asyarhu syarah Bayyana al-musannifu rahimahullahu anna al-fadha allati tastakhdimuha al-arabu fi kalamiha la عن واحد wahidin min salasati asya'a al-ismi awil fi'li awil harfi penulis menjelaskan ya tentang lafaz-lafaz yang digunakan ya dalam bahasa Arab pada perkataan-perkataan mereka ya da, tidak keluar dari salah satu ya tidak keluar dari satu di antara tiga unsur ya bisa jadi itu isim yang kedua fiil atau yang ketiga huruf maka kita akan bahas satu-satu fal ismu ta'rifuhu definisinya isim huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam ya tuktarin ya bizamanin isim adalah kata yang menunjukkan atas suatu makna ya dan ya menunjukkan suatu makna dari dirinya sendiri dan tidak terikat oleh waktu contoh misaluhu Zaidun, Zaid nama orang, wa farsun kuda, wa usfurun itu burung yang kecil, wa zahratun itu bunga, wa baitun itu rumah, wa zakaun itu kecerdasan. Fakullu wahidin min hadhil alfazi yadullu ala ma'nan yufhamu min nafsi yufhamu min nafsil kalimati dan setiap dan seluruh atau dan setiap satu dari lafaz-lafaz ini itu menunjukkan maksudnya lafaz-lafaz di atas itu menunjukkan atas suatu makna yang dipahami dari katanya langsung ya wa hadzal makna qad yakunu li syai'in mahsusin bi an yakuna dzata insanin ka zaidin aw hayawanin ka farasin <clears throat> أو طير كعصفور أو نبات كزهرة أو جماد كبيت dan makna ini itu terkadang ya, dari macam-macam yang bisa diraba oleh panca indera mahsusin ya seperti menunjukkan manusia ya kazaidin seperti zaid nama orang atau auhayanin seperti farasin itu kuda au tairin menunjukkan makna burung seperti usfur au nabatin tumbuh-tumbuhan seperti zahratin ya bunga au jamadin atau benda mati seperti rumah au yakunu li syai'in ma'nawiyyin atau bisa jadi yaitu yang bersifat maknawi ghairi mahsusin ya bukan benda mati yudraku bil akli kazzakai yang diketahui dengan akal seperti azzaka itu kecerdasan wasyarif wasyarifi itu mulia wal ilmi dan ilmu wa kullu kalimatin dalat ala zatin au ma'nan dan setiap kata di atas itu menunjukkan atas suatu zat atau makna walam tuktaran bizamanin mun dan tidak terikat oleh waktu maka dia adalah isim selanjutnya wal fi'lu ta'rifuhu definisinya huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waktaranat bizamanin dia adalah kata yang menunjukkan atas suatu makna dari dirinya sendiri dan terikat oleh waktu. Misal, Misaluhu contohnya koma yakumukum. Ya, koma dia laki-laki telah berdiri, yakumu dia laki-laki sedang atau akan berdiri. Kum berdirilah. Ya fil madhi fil mudhari fi'il amr fa kullu wahidin min hadhihi al alfazi yadullu ala ma'nan fi nafsihi wa huwa al hadatsu dan setiap dari lafaz-lafaz di atas itu menunjukkan atas suatu makna yang ada pada dirinya sendiri dan dia adalah berupa kejadian wa huwa muqtarinun bi zamanin dan dia terikat oleh waktu faqama tadulu ala hudusil qiyami fi zamanin madin madin ya maka koma itu menunjukkan atas kejadian ya di zaman yang lalu wa yaqumu tadulu ala ala hudusil qiyami fi zamanin hadirin yaitu yakumu itu menunjukkan atas kejadian di zaman Eh, sekarang atau mustaqbal atau yang akan datang. Wa kum tadullu ala talibil qiyami fi zamanin mustaqbalin. Adapun kum itu menunjukkan ya atas terjadinya suatu fiil tersebut ya di zaman yang akan datang setelah kata diucapkan ya. Fakullu kalimatin dalat ala hadasin fi zamanin fahiya fi'lun dan setiap kata yang menunjukkan kepada suatu hmm, hadas ya suatu kejadian di zaman di fi zamanin dalam suatu zaman baik sekarang akan datang atau eh, yang lalu maka dia disebut fi'il Ya catatan kakinya yang nomor satu itu azamanu azam azamanul madi zaman madi itu huwa maqabla zamanil mutakallum ya itu adalah masa sebelum uh, masa ya setelah waktu berbicara ya, atau waktu yang lalu azaman azamanul mustakbal itu huwa ma ba'da zamanit takallumi yaitu masa setelah waktu berbicara dan azamul azamanul hadiri wa zamanut takallum yaitu zam azamanul hadiru adalah waktu atau masa saat berbicara selanjutnya ya fal fi'lu yanqasimu ila salasati aqsamin Fi'il itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama madin wa huwa ma dalla ala hadasin waqa'a fi zamanil madi. Ya, dia menunjukkan atas kejadian yang terjadi di waktu yang lampau. Seperti pada contoh mislu kataba. Ya, dia laki-laki telah menulis safara, dia laki-laki telah safar salat dia laki-laki telah salat jenis yang kedua wa mudari'in wa huwa ma yadullu ala hadasin yaqahu fi zamanil hadiri awil mustakbali ya fi'il mudari adalah fi'il yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi di waktu sekarang atau yang akan datang seperti pada contoh mislu Yaktubu dia laki-laki sedang atau akan menulis Yusafiru dia laki-laki sedang atau akan safar Yusalli dia laki-laki sedang atau akan sholat Dan jenis yang ketiga Wa amrin huwa ma yadulu ala hadasin nutlabu husuluhu Fi zamanil mustakbali ya, Fil amr adalah fiil yang menunjukkan Atas suatu kejadian yang hasilnya diminta di zaman yang akan datang. Contoh uktub tulislah safir berpergianlah salli salatlah. Maka kejadian fiilnya tersebut itu diminta ada setelah fil amr itu diucapkan. Pembagian yang ketiga setelah pembahasan isim fiil yaitu adalah al wal harfu huruf. Ta'rifuhu definisinya huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha yaitu kata yang menunjukkan atas suatu makna ya fi ghairiha pada selainnya. Contohnya misaluhu lam tidak wafi ya di dalam wahal bagaimana fakulu wahidin min hadhil alfadhi harfun yadullu ala maknan dan setiap ya dari masing-masing lafaz-lafaz ini adalah huruf yang menunjukkan atas suatu makna. Wa hadzal makna yadhharu fi ghairihi faqat. Dan makna ini nampak ya fi ghairihi faqat ya pada uh, selainnya saja famasalan seperti contoh lam maknaha annafyu maknanya adalah penafian atau tidak wa hadha annafyu la eh, yadhharu ya wala la yadhharu wa ya wa yatadhi' wa la yat wa la yattadhihu hatta tadammaha ila ghairiha. Dan makna penafian ini tidak nampak dan jelas sampai huruf ini menempel atau bergabung dengan selainnya. fataqulu maka kau kamu berkata lam yakum zaidun ya zaid tidak berdiri Fa kalimatu lam dan kata lam dalat ala nafi kiami ziyadin. Maka tatkala lam itu bergabung dengan selainnya, maksudnya dengan kata yang lain, maka lam di sini menunjukkan atas penafian berdirinya Zaid ya. Lam yakum Zaidun. Zaid tidak berdiri. Karena lam bermakna an-nafyu penafian fakullu kalimatin dalat ala maknan fi ghairiha fahiya harfun dan setiap kata yang menunjukkan atas suatu makna ya yang diiringi dengan selainnya maka kata tersebut disebut huruf ya catatan di bawah Ikhtarazal musannifu biqaulihi harfun ja'a li makna an hurufit tahajji. Ya musannif itu mengecualikan dari per, dengan perkataannya harfun ja'a li maknan. Ya musannif mengecualikan dari perkataannya harfun ja'a li maknan itu dari huruf hijaiyah. Falaisa kulli wahidin minha kalimatun dan setiap dari huruf-huruf hijaiyah itu bukan kata liadami dalalatihi ala makna karena tidak adanya ya tidak adanya makna dari masing-masing huruf hijaiyah namun sebagian huruf-huruf hija apa kalau huruf hijaiyah itu alif ba ta sa itu tidak ada makna tapi kalau sudah ada harokatnya wa misalnya itu huruf wa, ba, ya al-kafu itu huruf-huruf jar dan itu punya makna. Yang tidak punya makna adalah huruf-huruf at-tahaji, ya huruf-huruf hijaiyah. Ada sedikit tambahan catatan kaki pada cetakan yang lain. Itu ada fawaidu wa bihat Ya ja'al al al-isma wal fi'la wal harfa aksaman lil kalami wa ja'alaha ghairihi aksaman lil kalimati wa uh, wa kila at-taksimainin sahihun ya penulis ya itu menjadikan isim fiil dan huruf sebagai pembagian dari kalam ya pembagian dari kata namun eh, penulis yang lain atau sebagian ulama itu menjadikan isim fi'il huruf itu menjadi pembagian bagi kata. Nah, jadi kalau Ibnu Ajur Masan Haji itu membagi kalam kalimat itu menjadi isim fi'il dan huruf. Namun ada juga yang membagi Eh, ada ada juga yang menjadikan pembagian isim, fiil dan huruf itu merupakan bagian atau merupakan pembagian dari kata. Jadi kata itu terbagi menjadi tiga. Ada isim, fiil, huruf. Namun Ason, Ason Haji, ibnu jurum Ason Haji ini membagi kalimat ya kalimat menjadi tiga yaitu isim, fiil dan huruf. Namun kedua pembagian kedua model pembagian tersebut itu sahih ya faman arada bil aksami al al ajzaa jalaha aksaman lil kalami li'annahu yatarakabu minha wa yata'allafu dan siapa yang menghendaki pembagian bagian-bagian yang menjadikan uh, isim fiil dan huruf itu pembagian dari kalam ya karena isim fiil dan huruf itu eh, merupakan bagian ya merupakan bagian-bagian yang menyusun suatu kalimat ya jadi kalimat itu tersusun dari isim fiil dan huruf adapun metode yang kedua atau jenis pembagian kedua waman aro dabil aksami al anwa'a jalah aksaman lil kalimah fal kalimatu jinsun yashmalu al-ismu wal fi'lu wal huruf. Ya adapun orang yang menjadikan pembagian isim fi'il dan huruf itu dari pembagian kata maka maksudnya adalah kata itu merupakan jenis yang meliputi isim fi'il dan huruf. Jadi hanya beda cara pandang aja. Jadi ada yang membagi kalimat itu menjadi tiga bagian seperti Ibnu Ajurum ini menjadi isim, fiil dan huruf. Ada yang menjadi membuat pembagian kata ya. Kata itu ada isim, kata benda, fiil, kata kerja dan huruf. Tapi namun dua-duanya benar. Nah, itu tambahan dari cetakan yang lain. Sekian